Telah kita jelaskan sekilas tentang dunia jin. Juga dijelaskan terkait dengan permusuhan iblis terhadap Bani Adam. Gambaran permusuhannya, ragam-ragam dan macam-macam permusuhannya. Di antaranya dengan merasuki Bani Adam, dan juga dengan menggunakan ah, setan-setan manusia dari kalangan tukang sihir, dukun-dukun, tukang tenung, teluh dan segala macamnya. Kemudian telah kita bahas pula para upaya-upaya untuk meredam permusuhan tadi, menjaga diri, membentengi diri dari mereka semua. Ada tindakan preventif, ada kuratif. Yang pertama telah kita uraikan beberapa poin diantaranya. Sekarang yang terakhir tindakan kuratif. Ketika ada seorang muslim yang terkena gangguan jin dalam bentuk surak, dia terasuki jin, kemasukan jin. Di dalam tubuhnya ada jinnya. Entah jin tadi yang mengganggu Bani Adam tadi masuk di dalamnya dengan berbagai macam sebab yang disebutkan sebelumnya. Atau ini orang memang sebelumnya menggeluti ilmu hitam, memiliki khodam-khodam dari bangsa jin, memiliki banyak jin, lalu dia taubat dan insaf. Atau seseorang yang terkena pengaruh sihir atau terkena penyakit ain dan yang semisalnya. Ala kulli hal tertimpa ini semuanya. Terkait dengan tindakan kuratif namanya rafa' penyembuhan di sana barakallahu fikum dikenal dengan istilah ruqyah. Dikenal dengan istilah ruqyah. Terkait dengan bab ruqyah ini ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda yang menggambarkan bahwasanya ruqyah itu syirik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, <clears throat> Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah bersabda, inna ruqa watamaima watiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah ruqyah, tamimah tamimah, tiwalah tiwalah adalah syirik. Tegas mengatakan demikian, syirik. Namun barakallahu fikum dalam kesempatan yang lain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengizinkan disebutkan dalam sahih Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu an dia menceritakan kunna nurqi fil jahiliyah kami dahulu pada masa jahiliyah biasa meruqyah. Fakulna ya Rasulullah kaifa tarafi fi dzalik? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ruqyah ini? <clears throat> Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ridu 'alayya ruqakum." Tunjukkan kepada aku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. La ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Tidak mengapa ruqyah-ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Dari sini para kelasikum menjadi jelas. rukyah itu dibagi menjadi dua. Ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah syariah, Ada rukyah rukyah yang syirik. Yang syirik. Ada rukyah rukyah yang syar'i. <clears throat> Ada dua ya, kawan. Tayyib, kita akan mengkaji ruqyah syar'i yang bagaimana Rukyah yang syirik yang bagaimana? Kita dahulukan para kelasikum <coughs> pembahasan tentang rukyah yang syar'i. Disebutkan dalam riwayat tadi para kelasikum Rasul mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirik. Tidak mengapa yang namanya ruqyah rukyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. <coughs> Maka di sini ikhwanatina azakumullah para ulama kita <clears throat> menyebutkan adanya beberapa persyaratan surutun beberapa persyaratan ruqyah itu dinyatakan syar'i <clears throat> <clears throat> Baik, syarat-syarat ini meliputi tiga perkara. Ada persyaratan pada praktek rukiyahnya. Yang kedua ada persyaratan pada pasiennya yang mau dirukiah. Dan yang ketiga ada persyaratan orang yang merukiahnya. Tiga perkara ya, Pak. Taib. Kita sebutkan sekarang. Adapun yang pertama, surutun firruqiyah. Syarat syarat ruqyah yang syar'i. Satu. Antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatih. Yang pertama ruqyah itu menggunakan kalamullah, Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. <clears throat> Ruqyah dengan Al-Quran atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, antakuna bil ad'iyatil ma'thurah as-sahihah. <clears throat> Yang kedua, ruqyah itu menggunakan doa-doa yang ma'thurah ini doa-doa yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi wassalam dan dia sahih riwayatnya. Ruqyah menggunakan doa-doa yang datang dari Rasul dan hadisnya sahih. <clears throat> yang ketiga, <clears throat> antakuna bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairih. Yang ketiga, rukyahnya menggunakan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya dari bahasa-bahasa lain Arab. Menggunakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain yang diketahui maknanya. Yep. Ini rukyah rukyah yang syar'i. Yang menyelisihi ini dikatakan rukyah yang syirik atau yang enggak syar'i. <clears throat> yang kedua, persyaratan pada pasien. <clears throat> Surutun fil musab atau fil alil, fil marid. Persyaratan-persyaratan pada orang yang terkena gangguan jin atau pasien lagi sakit yang mau dirukyah. <clears throat> Yang pertama ialah sidqun niyah wal qasd. Tujuan dan niatnya jujur. Tujuan dan niatnya jujur. Niatnya bagus. Yang kedua, sidqut tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla Tawakal yang jujur kepada Allah semata azza wajal. Tawakal yang jujur kepada Allah semata. Yang ketiga, ayya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bi bal bi taqdirillah ta'ala. Yang ketiga dia meyakini, dia harus yakin yang namanya ruqyah, ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya. Tetapi berpengaruh dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Harus yakin dia. Dia harus meyakini ruqyah-ruqyah tadi itu berpengaruh dengan takdir Allah Azza wa Jal, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah Azza wa Jal, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Yang keempat, <clears throat> ayya'taqida anna Allah huwa alladhi yashfih la arraqi innama huwa sabab <clears throat> yang keempat dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkan dia adalah Allah yang menyembuhkan dia adalah Allah bukan orang yang meruqyah dia yang meruqyah hanya sebab saja. Dan yang kelima, Allah yatluba min ghairihi ruqyah. Allah yatluba min ghairihi ar-ruqyah. Dia tidak boleh meminta ruqyah dari orang lain. Namanya istirqa. Tidak boleh dia meminta ruqyah dari orang lain. Ini akan membuat dia tidak masuk dalam 70 ribu golongan yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jangan sekali-kali minta rukyah. Di rukyah tanpa permintaan boleh. Tapi kalau dia minta jangan. Ada larangannya para fikum. <clears throat> Ini lima syarat pada pasien. Kalau lima-limanya ada, maka insya Allah rukiahnya maknyes tokcer para yang ketiga persyaratan pada orang yang merukyah syurutun firraqi syarat-syarat pada orang yang merukyah yang pertama ayyakuna taqiyan wari'an al mu'taqad barran salihah Dia orang yang bertakwa. ayyakuna taqiyan Orang yang bertakwa. Wara' orangnya wara' akidahnya bagus, gemar berbakti, berderma, berbuat kebajikan, dan dia orang yang soleh. Orang yang bertakwa, yang warak, bagus akidahnya, orang yang gemar berbuat kebajikan, soleh. Barakallahu disebutkan oleh Ibnu Tin Ibnu Atin dinukil dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah juz yang ke-10 halaman 196 kata Ibnu Tin inna ruqa bil muawwidzati wa ghairiha min asma'illahi ta'ala huwa tibur ruhani huwa tibur ruhani fa idza kana ala lisanil abrar minal khalqi hasala syifa'u bi idznillah Beliau mengatakan ruqyah ruqyah dengan muawwidzat. Muawwidzat itu ta'awud ta'awud kepada Allah, al-falak, an-nas dan segala macamnya. Ruqyah ruqyah dengan muawwidzat dan selainnya dari nama-nama Allah itu termasuk pengobatan rohani, tipu rohani, ya, medis secara rohani. Kalau rukyah tadi itu melalui lesannya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka akan tercapai kesembuhan insya Allah Ta'ala. Jadi dokternya itu memang ahlinya gitu ya kan ya. Ar-Raqi di sini yang meruqyah diumpamakan kayak dokter. Tapi dia dokternya rohani, rohaniawan gitu ya. Nah kalau rohaniawannya itu orang yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, yang masya Allah begitu, tokcer, langsung tahu tempatnya. Nih, nih, nih, selesai, <clears throat> tercapai insya Allah kesembuhan dari Allah Azza Wajalla. Syarat yang kedua, Qawwatut tawajjuh ilallah. Qawwatut tawajjuh ilallah. Wa quwwatul qalbi. Wan nafsi. Bittaqwa wa tawakkul. Qawwatut tawajjuh ilallah. Orangnya begitu kuat. Tawajuhnya. Takarubnya kepada Allah. Orangnya kuat hati dan jiwanya Kuatul qalbi wa nas. Ku punya kekuatan hati dan jiwa. Itu dengan cara takwa dan tawakal. Dengan cara takwa dan tawakal kepada Allah Azza wajal. Jadi orang ini ikhwan e, memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Azza wajal. Dia menyandarkan semuanya kepada Allah. Ha? Memusatkan semuanya kepada Allah punya kekuatan hati, kekuatan jiwa dengan tawakal kepada Allah Azza wa semata. Ini disebutkan oleh Ibnu rahimahullah dalam Zadul Ma'ad <clears throat> juz yang keempat halaman 679 afan juz 4 halaman 179 dan Al-Hafidh dalam Fathul Bari juz yang ke-10 halaman 143. Barakallahu fikum. Ini harus kuat orangnya ya Kalau orangnya itu dhaifun nafs, lemah kepribadiannya, lemah keyakinannya, lemah tawakalnya, lemah keyakinannya, dia akan jadi bahan tertawaan jin-jin tadi jin-jin jahat tadi ikhwan menertawakan dia. Dia membaca Al-Quran, merukyah orang yang kena jin, cuma diketawain sama jin-jin tadi. Enggak digubris sama jin-jin tadi. Malah dikerjain sama dia. Hmm? Lagi baca Al-Quran. <laughs> Bacaannya salah pak. Aduh, tambang don, tambang grogi dia. Ah, sok ngerukyah segala itu bacaannya berlepotan, tajwidnya salah semua. Ngomong jinnya ya, Pak. Godain dia. Gak panas, gak panas, Pak. Gak panas, gak ngefek. Terjadi itu ya, terjadi itu. Kenapa? Dikarenakan yang membaca bukan orangnya. Sehingga harus ada ketentuan tadi itu. Tidak sembarang orang ya, Harus bertakwa, punya iman yang kuat, ah, orangnya soleh, Orang yang warok akidahnya sunnah di atas sunnah punya jiwa yang kuat kepribadian yang kuat hati yang kuat keyakinan yang mantap tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa baru sekali baca langsung kelimpungan cincin tadi Para Barakallah ini semua ikhwan persyaratan-persyaratan bolehnya rukyah dengan kesepakatan para ulama Rukyah itu dinyatakan boleh, dinyatakan syar'i dengan kesepakatan para ulama dengan ketentuan-ketentuan di atas. Di antara yang menukil ijma' Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari <clears throat> dan juga As-Suyuti rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Boleh dengan ketentuan-ketentuan di atas. Paham insyaallah ya? Yang yang terpenting ya ikhwan pada poin yang pertama, persyaratan rupiahnya tadi ikhwan. Barakallahu fikum. terkait dengan pasien, terkait dengan uh, tim rupiahnya itu untuk mensukseskan rupiah dengan cepat. Untuk membuat cincin tadi betul-betul mudah dikalahkan dan insya Allah, insya Allah tercapai kesembuhan dengan cara yang cepat para Ini syarat-syaratnya. Taib. Sekarang cara-caranya. Cara-cara ruqyah. Di sini ada beberapa cara yang semuanya syar'i dan boleh insyaallah taala. Cara yang pertama ialah ayakro al-Qur'an al-masru' atau al Dia sang perukian ya, ya, membacakan Quran pada orang yang kerasukan jin atau yang terkena pengaruh sihir. Dibacakan Al-Quran. Semua Al-Quran itu adalah obat. Adalah obat ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga antum bacakan Quran apapun silahkan, surat apapun silahkan. Dengan keumuman ayat tadi, semua Al-Quranul Karim dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua bisa digunakan untuk pengobatan ruqyah. Namun di sana warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa <clears throat> ada beberapa surat-surat dan ayat-ayat tertentu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul SAW termasuk ayat-ayat rukyah ayat-ayat yang paling tokcer paling manjur untuk rukyah yang pertama ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu riwayatnya panjang terjadi di zamannya Rasulullah SAW sebagian sahabat merukyah kepala suku dengan Al-Fatihah sembuh dan Rasul mengiyakan yang kedua ialah Al-Ikhlas bacaan Al-Ikhlas Kemudian al-mu'awwidzatain. Al-falak -al -al an Al-ikhlas, al-falak annas. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dilakukan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kursi. <clears throat> Ayat kursi ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an kisah beliau menangkap setan itu. Nah, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca ayat kursi akan mendapatkan penjagaan dari Allah azza wajalla dan pelindungan dari setan. Ayat kursi. Kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran ini dua surat yang paling ditakuti oleh semua jin. Ditakuti oleh semua tukang teluh, tukang tenung, dukun-dukun, tukang sihir. Tidak berdaya dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Barakallahu fikum. <clears throat> gitu ya. Ini yang pertama, yang dibacakan. Ini dan juga bisa itu membacakan langsung dari mulai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus sampai hatam tidak ada masalah. Tapi ketika ada memilih beberapa surat dan ayat di atas, bagus. Kalau andanya orang yang terpenuhi persyaratannya, tidak usah pakai selesai Al-Baqarah sama Ali Imran. Antum bacakan Al-Fatihah, lanjut ayat kursi, sudah keringetan jinnya ya kawan eh, sudah panasan langsung berontak dia. Assalamualaikum. <clears throat> gitu ya. Ini yang pertama membaca Al-Qur'an. Di sini ada adabnya, ya, ikhwan. Disebutkan oleh para ulama adab-adab yang penting ketika kita membacakan Quran kepada orang yang kerasukan jin atau pengaruh sihir. Adab yang pertama ialah ayyakuna al qalbi yang meruqyah ketika membaca Al-Qur'an menghadirkan hatinya menghadirkan hatinya jangan membaca Quran sambil, sambil mikir macam-macam itu enggak ya baca Quran dengan menghadirkan hatinya sedang meruqyah orang tadi yang kedua ayyakuna kamil yakin dia harus sempurna keyakinannya yakin Allah akan memberikan kesembuhan Kamil yakin. Mu'taqidan anna Allah huwa syafi. Yakin Allah yang memberi kesembuhan orang tadi. Dan ra'aha bitadabbur wa du'adah. Wa 'alal wudu. Dia membacanya dengan tadabbur, dengan pelan, dengan tenang, dengan khusyuk dan di atas wudhu. Ini penting. Dia harus e, dianjurkan sangat untuk berwudhu sebelum itu. Itu akan memperkuat bentengnya dia. Wudhu ya, ikhwan. Sebagian ulama kita mengatakan lebih afdal kalau menghadap ke arah kiblat. Tapi bukan persyaratan. Barakallahu <clears throat> Ini ketentuannya. Membacakan Quran kepada yang terkena jin, terkena pengaruh sihir, beberapa surat yang disebutkan tadi atau Quran secara umum dengan adab-adab tersebut. Taib. Kemudian terkait dengan prakteknya para kalafikum. <clears throat> Kalau yang terkena gangguan itu perempuan, ya merukyah perempuan. Kalau yang terkena laki-laki, ya merukyah laki-laki atau mahramnya. Paham dong? Atau mahramnya. Paham dong? Karena hukum asal merukyah antum pegang kepalanya pegang kepalanya, dibacakan di telinganya. Itu hukum asal. Iya, pegang orangnya, pegang kepalanya, dibacakan di telinga dia. Baik itu Dibacakan. Sehingga perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki atau mahramnya. Ketika terpaksa <clears throat> di sana ada korban perempuan yang bisa merukyah laki-laki yang bukan mahramnya maka dibalik hijab jadi biarkan dia dipegangi sama perempuan-perempuan yang lain dibalik hijab atau membacakan dibalik hijab atau sebaliknya korbannya laki-laki yang bisa merukyah perempuan yang lainnya takut semua untuk merukyah ya Pak tidak berani ya sudah laki-laki dipegang sama laki-laki dibalik hijab ia membaca perempuan tapi ini jarang Umumnya yang mampu berugi laki-laki, perempuan penakut. Jarang. Tidak ada yang bisa insya Allah. Ya. Gitu ya. Yang, yang, yang berikutnya. Harus memperhatikan jin apa yang masuk dalam tubuh orang tadi. Kalau jinnya jin biasa, jin ular gitu aja yang kelemar kemeleng langsung pegang tangannya, pegang orangnya, pegang kepalanya rukyah. Tidak ada masalah. Atau jin biasa, jin orang, tidak masalah. Tapi kalau yang masuk di dalamnya, ikhwan, ya, jin harimau. Jangan macam-macam. Iya, dia akan langsung kayak harimau. Posisinya kayak harimau. Dan ganas. Dan ganas. Dia akan bisa mencapik-capik yang di depannya. Nama ya, ikhwan. Sehingga kalau demikian keadaannya tidak memungkinkan bagi antum untuk megangi dia. Wah, antum bakal kewalahan megangi dia, antum harus wah, gulat gitu melawan dia, belum ngerukiah antum sudah kalah tenaga sama dia. Sehingga kalau itu jinnya dalam bentuk harimau, serigala atau hewan-hewan buas yang lainnya, eh, biarkan dia ditaruh di sebuah tempat tembok supaya dia jangan lari. Antum merukiah dari jarak yang yang memungkinkan antum untuk tidak terkena sambaran dia. Dan insya Allah gak bakal, gak bakal berani maju dia. Kalau dia maju akan mental. Anda merugiah dia. Paham saya ya? Ini dari pengalaman-pengalaman yang ada. Pengalaman Evan ada salah seorang dulu muridnya kita orang tapi sekarang udah sama Hajuri. Allah musta'an. Ngajin. Jin-jin harimau. Teman-temannya nggak paham. Itu begitu dia masukkan, set, langsung tangannya itu mencapit temannya ya. Alhamdulillahnya di depan dia ada bantal lagi pegang bantal nggak kena nggak kena uh, temennya temennya langsung begini yang kena bantalnya robek itu bantalnya ya kan eh, jin ini nggak sembarangan nah kalau kamu pssst, bisa robek perutnya tuh dan dia ngomong kalau nggak ada bantal robek perutnya kamu ini gitu. nah, jin itu kan macam-macam ada yang lembek ada yang kuat kalau seperti itu ya kan jangan macam-macam Hah? Taruh dia di sebuah tempat yang dia nggak bisa lari, antum bacakan rukyah padanya. Dia nggak bakal bisa tembus. Dia mau nyerang antum mental dia, mental dia, mental dia. Terus begitu. Hayam ini semua tidak ada riwayatnya. Ini semua terkait dengan tata cara teknis terserah antum. Paham dong? Paham, Yang berikutnya warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jinnya tadi itu jin yang kuat. Ada jin yang sekali baca saya langsung wah kepanasan. Eh, jin yang sangat kuat. Ketika jinnya kuat, antum patahkan dulu kekuatan dia. Lanjut rukyah. Teruskan, teruskan, teruskan, teruskan, teruskan, teruskan, teruskan, teruskan sampai dia lemah, sampai dia patah, sampai dia betul-betul tidak bisa lagi punya kekuatan. Barakallahu baru kemudian antum ajak dia dialog. Tujuan kita adalah untuk melemahkan dia, dan minta dia keluar, atau kalau dia seorang yang kafir, antum islamkan dia. Paham Selama tidak nggak ada kepentingan untuk membunuh dia, jangan dibunuh. Hah? Dia sudah lemah begitu, sudah nggak mungkin lagi punya kekuatan, antum suruh dia keluar, keluar, jangan kembali lagi. Nah, Terpaksa antum rukyah, dia, dia ngelawan terus sampai dia mati, itu nggak ada masalah termasuk e, tindakan yang dibenarkan dalam syariat. Paham tuh? Nah, ya? Nah, kok ternyata jinnya betul-betul kuat, nggak dikinantum. <laughs> Pak Ustad, bacaannya perlepot. Antum diam aja. Jangan dikomentari. Lanjut. Pak Ustad, bacaannya perlepot gitu ya. Lanjut. Teruskan bacaan, terus, terus, terus, terus, terus. Enggak ada masalah ya, Pak. Enggak ngefek Pak Ustaz. Eh, enggak ngefek gitu ya. Lanjut. Itu memang cara-cara jin untuk melemahkan semangatnya antum. Hmm. Lanjut. Lanjut. Itu sesungguhnya reaksi dia lagi kepanasan. Tapi sok dikuat-kuat gitu. Ya, <clears throat> lanjut. Lanjut. Lanjut. Begitu dia sudah enggak tahan, akan muncul aslinya ya. Wah, dia akan mengumpat-ngumpat, memaki-maki dengan bahasa yang jelek, dengan bahasa yang kotor semua akan keluar ya. Biarkan terus, terus, terus sampai dia betul-betul marah, ngamuk, lemah sudah. Terus sudah lemah, sudah sudah nggak kuat baru. Ini kan sejenak. Sudah merasa kuat atau mau lanjutkan lagi? Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Ya sudah. Keluar dari sini. Suruh keluar dari orang tadi atau antum maju dialog dia supaya dia masuk Islam. Itu, yang, itu yang sangat penting ya kan Meng mengislamkan jin tadi. Hmm? Kamu agamanya apa? Kamu punya agama Islam. Mau masuk Islam? Tidak mau. Bacakan lagi. Terus. Mau masuk Islam? Dia ya masih bimbang, dikatakan dia nggak tahu Islam atau terakan Islam. Dakwah tuh akhi, ini Islam, begini, begini, begini, begini. Terangkan Islam tuh kayak gini. Keindahan-keindahan Islam, bimbingan Islam dan segala macamnya. Barakallahu itu. Tertarik? Sudah. Aja dia masuk Islam. Dia mau antum bacakan untuk dia syahadat. Ketika dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadatain, Muslim, Alhamdulillah, antum dapat mengislamkan satu orang jin. Uh, itu luar biasa ya kan? Hah? Luar biasa. La ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairul min humurin na'am. Ketika dosa masuk Islam yang tadinya kepanasan akan dingin. Ustaz bacakan lagi Ustaz Al-Qur'an gitu. Atau bacakan lagi. Dia akan merasakan dingin, sejuk. Yang tadinya panas di dan dia selama dia masih kafir ya. Ketika dia seorang muslim, dia muslim sejuk, tenang, nyaman. antum nasihat dia. Jangan lagi mengganggu si fulan kamu muslim. Gabung dengan teman-teman yang lain ada masjid di namanya masjid apa ini? Hah? Al Mabrur. Al Mabrur. Masya Allah. Kamu bisa tinggal di Masjid Al Mabrur eh, dengan teman-teman jin yang lain di sini. Antum taklimnya bagus dengan Ustaz Aslam ya. Ah. Hakata. Gitu ya? Nama kan. Jadi tujuan intinya adalah semacam itu. Ini cara pertama dengan dibacakan Al-Qur'anul Karim. Cara yang kedua. <clears throat> yaqra alaihi al-ad'iyah al-ma'thurah wal adhkar syar'iyyah. <clears throat> Ini juga diperbolehkan ya, Pak. Kamu bacakan pada orang yang kerasukan jin tadi atau yang kena pengaruh sihir tadi, antum bacakan doa-doa yang ma'thur yang ada riwayat dari Rasul atau zikir-zikir yang syar'i. Namanya ruqyah dengan cara doa, ruqyah dengan cara zikir. Di antara yang dicontohkan Rasulullah SAW doa-doa yang maksur atau zikir-zikir yang maksur ialah lafadznya Bismillahi yubrika Bismillahi yubrika Wa min kulli da'in yashfika Wa min syarri hasidin idha hasad. Wa syarri kulli dhi'ain. Beliau lagi nyatat, nanti nyentuh beliau ya. <laughs> Dan saya ulang lagi. Bismillahi yubrika. Dengan nama Allah, Allah menyembuhkan kamu. Wa min kulli da'in yashfika Dan dari semua penyakit Allah yang menyembuhkan kamu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Wa min eh, wa, wa syarri kulli ain dan dari kejahatan setiap orang yang punya pandangan mata, penyakit ain. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. <clears throat> dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yep. Ini yang pertama. Doa yang kedua. Lafadznya ialah ini ruqyahnya malaikat Jibril. Ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika lagi sakit. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi urqika Tayyib yang artinya dengan nama Allah aku meruqyah kamu dengan nama Allah aku merukia kamu dari segala sesuatu yang mengganggu kamu. Dari kejahatan semua jiwa, semua mata. Yang hasad. Allah yang menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah aku merukiah kamu. Itu artinya ya ikhwan. Ini dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad terkena pengaruh sihir dirukyah demikian oleh mereka Jibril. Barakallahu Yang berikutnya lagi. <clears throat> Contoh yang lain. Yang masyhur di kalangan teman ikhwan. Azhibil ba'sa rabban nas. Azhibil ba'sa rabban nas. Wasfi antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an La yughadiru saqama. Adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkan penyakit ini wahai Rabbnya manusia. Wasfi anta syafi. Sembuhkanlah. lah saja menyembuhkan. La syifa ila syifa'uk. Gak ada kesembuhan. Melainkan kesembuhan dari engkau ya Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Sambil mengusap orang yang sakit tadi dengan tangan kanannya. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada lagi lafaz yang lebih singkat, lafaz yang lebih singkat, adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Hilangkan penyakit ini wahai Rabbun nas. <clears throat> Di tanganmu semata semua kesembuhan dan tidak ada yang bisa menyibak penyakit ini kecuali Engkau ya Allah dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sambil dipegang orang yang sakit tadi. Nah, dipegang dengan tangan kanannya, dia, mengusap orang yang sakit tadi ikhwan sambil mendoakan demikian. Assalamualaikum Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ah, atau mahramnya. Nah, akan lebih lebih cepat responnya ketika antum pegang bagian lagi sakit. Saat dia merasakan di dadanya. Langsung dibacakan doa tadi. Yang mantap pegangnya. Ada orang yang kuat. Kalau gemeter-gemeter begini ditawain sama jinnya langsung dipegang langsung kemudian dibacakan doa-doa dan pikir-pikir tadi barakallahu fikum <clears throat> ini boleh walaupun umumnya ruqyah itu menggunakan Al-Qur'an tapi ini juga diperbolehkan ruqyah dengan doa-doa yang ma'thur, zikir-zikir yang ma'thur. Barakallahu fikum. Cara yang ketiga. <clears throat> Tayyib <clears throat> mengobati uh, orang yang kerasukan jin atau sihir menggunakan obat-obatan yang mubah. Isti'mal al-adwiyah at-tayyibah al-mubahah menggunakan pengobatan obat-obatan yang mubah yang bagus. Yang disebutkan dalam riwayat adalah kurma ajwa. <clears throat> ha? mengkonsumsi kurma ajwa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yadurrahu summun wala sihrun dhalikal yawm lam yadurrahu summun wala sihrun dhalikal yawm barang siapa yang sarapan pagi tasabuh subuh itu sarapan pagi ya Barang siapa yang sarapan pagi setiap hari tujuh butir tujuh butir kurma ajwa. Setiap pagi tujuh butir kurma ajwa maka tidak akan membahayakan dia racun ataupun sihir pada hari itu. Nah, apalagi yang kena sihir disuruh makan kurma ajwa akan mengeluarkan pengaruh-pengaruh sihirnya, pengaruh-pengaruh jinnya. Kalau ada kurma ajwahnya. Ada nggak di sini? Hah? Ada yang jual? Ah, ada yang jual. Masya Allah. Zain. Barakallahu Kurma ajwa. Tujuh butir kurma ajwa. Nggak ada ketentuan harus yang super gede. Sedang ambilnya kurma ajwa dimakan tujuh butir setiap hari ya Itu juga di antara cara untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh jin dan sihir. Yang keempat. <clears throat> <clears throat> Yang keempat ialah dengan cara al-istifragh. Al-istifragh artinya mengeluarkan. Mengeluarkan dari perut kita, dari badan kita semua pengaruh-pengaruh sihir. Pengaruh-pengaruh jin. Misal, sihirnya itu dalam bentuk makanan yang dikonsumsi. Ini orang nggak ngerti lagi makan sesuatu, ternyata makanannya itu ada mantra-mantra sihirnya masuk ke dalam mulutnya, geluk dalam perut. Ternyata ini pengaruh sihir. Hah? ayam belum? Atau dalam bentuk minuman, dia disihir dalam bentuk minuman. Nggak tahu dia lagi diminum. Bismillah. Ternyata itu pengaruh sihir dalam perutnya, dalam bentuk minuman. Maka di antara caranya selain ruqyah tadi dengan cara istighfar dikeluarkan semua ikhwan. <clears throat> dikeluarkan semua tadi. Cara mengeluarkannya gimana? Ha? minum obat-obatan yang mubah yang yang enggak membahayakan, obat-obat supaya antum cepat BAB. Ha? obat diare segala macam antum minum langsung. Uh, ke belakang, wah keluar semua. Itu diantara upaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang ada. Atau dengan cara yang yang lain para kelas hukum, antum uh, ambil air air putih, antum rukyah air tadi ya kan dibacakan ayat rukyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, al falak An-Nas. Nah, gitu ya. Dah antum tiup tiga kali. Tuh, tuh, tuh. Suruh dia minum. Bismillah, dia minum, maka cairan tadi yang sudah kamu rukyah itu akan merukyah yang dalam perutnya kamu tadi. Wah, itu pengaruhnya dalam perut. Wah, sudah akan bereaksi dalam perut. Nanti akan keluar melalui depan atau belakang. Jadi namanya istifrar. Namanya istifrar. Barakallahu fikum. Taib. <clears throat> Di antara cara yang lain barakallahu hukum adalah ketika pengaruh sihir tadi, ini terutama pengaruh sihir ya, kawan ada di kepala atau di bagian tertentu dari badan, di punggung atau di kaki dan segala macam juga bisa dengan cara hijama, dengan cara dipekam. al dikeluarkan, itu namanya istifrah di samping e, rukyah rukyah dengan Quran, dengan doa dan segala macamnya dengan cara dikeluarkan, namanya istifrah. Tahu misalnya? Nah, Baik uh, untuk orang yang terkena pengaruh sihir, ini rukyahnya lebih intensif ya, kawan. Kalau jin gampang. Yang kena sihir intensif. Antum harus mencari informasi dari jin-jin tadi di mana disembunyikan buhul-buhulnya. Yang namanya sihir, uh, dia akan menyembunyikan buhul sihir. Selama di buhul masih ada, akan ada pengaruhnya para kelompok. Sehingga harus kita informasinya mana, diketahui. Pukulnya adalah ini, tempatnya di sini. Kamu cari. Cari ketemu pukulnya antum rukiah dia binasakan dan bakar dia. Ketika dibakar ini e, dibinasakan pukul-pukul tadi itu, maka pengaruh sihirnya akan hilang. Itu dari e, peristiwa yang dialami Rasulullah SAW e, eh, dia beliau disihir oleh seorang Yahudi dan ternyata pukulnya disembunyikan di bawah sumur diambil, ketemu dibinasakan, hilang pengaruh sihirnya dari beliau alaihi salatu wassalam. Paham ya? Itu kalau sihir ya kan lebih lama ya kan. Di rukyah intensif sampai jin jin lemah, nggak berdaya, bicara dia diinterogasi. Dan ingat, jangan langsung percaya sama jin. Jin itu dia pendusta. Ya, sambil di rukyah, sambil suruh nyari, cari-cari gitu. Hah? Nggak ketemu. Oh, dusta kamu. Rukyah lagi. Terus begitu. Sampai dia jujur menunjukkan tempatnya, cari pukulnya, barakallahu fikum, dirukyah dan dibinasakan. Dan mereka canggih, pukul macam-macam. Kadang sehelai rambut. Nah, tukang sihirnya lewat depan rumah yang diinginkan, ada rambutnya dia, diambil rambutnya dia. Di bawah tempatnya di mantra mantra bung bung bung bung bung bung bung bung kena dengan rambut. Rambutnya kadang dibuang, kadang diapakan, kadang ditanam gitu ya. Barakallahu Baik itu cari. Kadang tisu, kadang apa, kadang apa gitu ya kan dari benda-benda yang ada dicari bukunya, ketemu dirukyah dan dibinasakan. Barakallahu fikum. Ada wabah. Itu yang namanya rukyah, rukyah yang syar'i barakallahu fikum. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan menulis dalam secari kertas menulis ayat Al-Qur'anul Karim Al-Fatihah wal Al-Ikhlas Al-Muhim ayat ruqyah taib kemudian dilipat kemudian dimasukkan dalam air dimasukkan dalam air taib kemudian airnya diminum oleh yang terkena jin tadi atau terkena sihir tadi. Apakah diperbolehkan? Beda loh ya, kalau yang saya bawakan tadi langsung air, antum rupiah airnya ditiup tiga kali disuruh minum, ini nggak ada masalah. <clears throat> yang dibahas antum menulis kita batu ayat-ayat al Quran, menulis ayat Quran di, di kertas, lalu kamu Eh, lipat dia dimasukkan dalam air dalam air taib kemudian air tadi diminumkan kepada pasien hukumnya apa ya kon <clears throat> apa hukumnya <clears throat> iya iya iya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Gak boleh. Hah? Gak boleh Evan ya? Tapi <laughs> Evan, terkait dengan bab ini para fikum. Dinukil dari sebagian salaf mereka berbuat demikian. <clears throat> Dinukil dari Mujahid. Dinukil dari Ibn Abbas. Dinukil dari Abu Kilabah dan yang lainnya. Cuman perlu dilihat isnatnya masing-masing disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan punya Zadul Ma'ad jilid yang keempat halaman 170 dan setelahnya. Namun lebih afdal ditinggalkan. Ada fatwa Lajnah Daimah Fatwa Lajnah Daimah juz yang pertama halaman 252 saya bawa di depan saya ya kan Ditanya kepada Lajnah Daimah, "Ma hukmu kitabati syai'in min ayatil Qur'anil Karim wa syurbiha?" <clears throat> Fa inni ra'aitu nasan yaf'alun dzalik. <clears throat> Apa hukumnya menuliskan sesuatu ayat Quran kemudian diminum? Sebab saya melihat sebagian orang berbuat demikian. Jawabannya beliau, beliau yang masuk dalam lajnah daimah lam yathbut syai'un min dzalik an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an khulafa'ir rasyidin wala sa'iri sahabatihi radhiyallahu anhum fatarkuha aula wallahu alam. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dalam bab ini dari Nabi kita Muhammad SAW atau Khulafaur Rasyidin atau semua sahabatnya Rasul maka ditinggalkan lebih layak ditinggalkan lebih layak. Jangan menggunakan cara yang semacam itu. Barakallahu fikum. <clears throat> Baik. Ini uh, beberapa keterangan terkait dengan masalah rupiah rupiah yang syariah. Barakallahu fikum. Ada kembali ya, kawan? Tergambar? Tergambar. Baik. Yang kita bahas sekarang terkait dengan rupiah rupiah yang enggak syariah Ada ruqyah yang nggak syar'i. Di antara bentuk ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, satu. Ialah menggunakan sihir. Ini yang disebut dengan nusrah asyirkiyah. Hillus sihir bisihir menghilangkan sihir dengan kekuatan sihir juga. Paham salah ya? Ini hukumnya haram, hukumnya syirik. Jadi ada orang terkena sihir, datang paranormal dipanggil dukun paranormal. Dia macam macam manggil jin yang lainnya untuk melawan jin yang satunya lagi. Kalah. Jin dia lebih kuat sihir dengan sihir itu hukumnya haram namanya nusrah yang dikatakan syirik oleh para ulama adalah yajus Tayyip. sehingga tidak boleh menghilangkan pengaruh jin atau pengaruh sihir dengan sihir juga itu namanya haram dengan haram la yajus yang kedua di antara haram kan para barakallahu hukum ialah dengan cara menggantungkan sesuatu yang bertuliskan raja-raja dengan kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya. Namanya raja-raja gitu ya. Di selembar kain tulis berbagai macam atau mim, ha, apa gitu beberapa ayat yang nggak jelas diwalik-walik rajah dilipat kecil kemudian dimasukkan dalam sebuah kotak kemudian dikalungkan sama sang alat. Kalungkan dalamnya ada raja-raja tadi. Hada haram. Ini yang disebut dengan tamimah. Rasul mengatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwarata syirkum. Sesungguhnya ruqya ruqya syirik, tamimah tamimah adalah kesyirikan. Adalah ya. Kalau melihat eh, orang-orang kampung pedalaman, orang-orang awam, anaknya dikasih kalung, warnanya kalung kulit, di ada kotak kecil, nah itu dalamnya raja-raja. Itu fungsinya untuk menolak balak, untuk nolak gangguan jin, untuk nolak gangguan sihir, untuk nolak gangguan penyakit ain. Hadhihi tamimah. Inilah yang namanya tamimah yang diharamkan dalam Islam. Syirik ya. Bayangkan? Wahuna soal. Di sini muncul pertanyaan barakallahu fikum apa hukumnya menggantungkan ayat-ayat Quran? yang yang dipasang bukan raja-raja, tapi dipasang ayat Quran. Dituliskan di situ ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, ya. Kemudian di, di apa namanya? E, digulung-gulung kecil, dikalungkan sama anak kecil. Yang ditulis ayat ayat ruqyah. Dikalungkan kepada anak kecil untuk tolak bala, tolak jin, tolak sihir, penyakit ain dan segala macamnya. Apa hukumnya ya? Hukumnya apa? Ah, hukumnya apa ya? Yang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sempat terjadi di zaman dahulu kala di sebagian sahabah, namun pendapat yang rajih pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan. Alasannya dikarenakan itu nanti akan masuk ke kamar mandi, kamar mandi, ke WC, WC dan segala macamnya sehingga terhinakan. Barakallahu fikum. Dan beberapa alasan yang lain yang disebutkan para ulama, mereka mengatakan itu semua tidak dibenarkan. Sehingga bukan dengan cara semacam itu tapi dengan cara-cara yang dibawakan tadi barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, <clears throat> dan juga dengan keumuman hadis yang melarang tamimah. Barakallahu fikum. نعم هذا واضح gitu ya nah Ikhwan itu dan perkara-perkara yang nggak diizinkan ketika rukyah jadi tidak boleh merukyah dengan cara-cara sihir dengan bantuan-bantuan jin-jin jahat hukumnya tidak boleh atau dengan kalimat-kalimat ucapan-ucapan kata-kata yang nggak jelas maknanya juga tidak boleh atau dengan raja-raja juga tidak boleh atau dengan cara menggantungkan ayat Al-Quran juga tidak boleh. Jadi semuanya termasuk rukyah rukyah yang syirik atau yang menjurumuskan dalam kesyirikan barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Oh iya, lupa saya. Apakah boleh memukul jinnya ya? Hmm? Apakah boleh memukul jin? Gambarnya gimana Ustaz kok mukul jin? Nah, jinnya kan masuk dalam tubuhnya manusia. Apakah boleh antum meruqyah sambil memukul orang tadi? Pss, pss, pss, pss, pss, gitu ya. Nah, jawabannya dikatakan oleh para ulama, selama itu diperlukan nggak ada masalah. Selama tidak perlu cukup dengan bacaan rukyah syariah maka cukup dengan bacaan rukyah saja. Itu sesuai dengan kebutuhan saja barakallahu wabarakatuh Demikian disebutkan oleh ashibli dalam bukunya Akamul Burjan fi Ahkamil Jan. Paham siapa ya? Itu terkadang diperlukan ya, kawan. Ketika jinnya itu luar biasa, jahat, kuat, bawel, rewel. Nah, itu perlu ya, kawan. Itu ketika Anda memukul, jangan keras-keras. Pukulan antum disertai dengan rupiah sangat sakit bagi mereka. Kalau antum keras-keras yang luka kasihan manusianya ya, Hah? Atau bisa sambil merukyah bacakan eh, rukyah atau pukuli dia, entah di kakinya dipukul. Hah? Di bagian lengannya dipukul, di tok tok tok tok. Wah, itu sakit sekali ya kan pada jin jin tadi itu. Terutama di bagian yang sakit. Jadi ketika orang yang merasakan sakit di sebuah di dadanya gitu pukul Gini-gini kan. Itu tempatnya jin. Tempatnya jin. Pukul sama, pukul dipukul, dipukul, dipukul. Dan jin kadang pindah pindah tempat, kadang dada, kadang kepala, kadang kaki, kadang di mata. Itu pukul, tes, tes, tes, tes sambil di rukiah. Wah, dia akan kesakitan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Paham ya? ya? Nah. Barakallahu fikum. Ini sekelas yang bisa saya sampaikan, selebihnya antum tanyakan dalam sesi tanya jawab barakallahu fikum. Cukup sampai zuhur apa lanjut sampai zuhur? Ah. soalnya pertanyaannya banyak ini. Cukup sampai zuhur apa? Teruskan sampai zuhur. yang semangat anak-anak ini ya kan. Masya Allah.